Oh! Cerita Misteri Persembahan dari Tim Cimat Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro Dengan cerita Diusili hantu menunggu jalan raya Simatres dimanapun Anda berada. Nama saya Yudi Nugroho. Malam ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang saya alami di tahun 2005. Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang furniture jati dan berkantor di Semarang. Pekerjaan saya menuntut untuk menempuh perjalanan di kota-kota sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya saya menggunakan bis untuk menuju ke tempat yang akan saya kunjungi. Namun suatu hari saya ingin mencoba menggunakan sepeda motor. Kebetulan motor yang saya pakai berkendara adalah Honda Supravit tahun 2004. Berangkat dari Semarang jam 7 pagi saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu pabrik mebel di daerah Solo Madu Solo untuk pengecekan barang. Setelah selesai, sekitar jam 4 sore saya melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo. Karena baru pertama kali melewati daerah itu dengan sepeda motor, saya sempat nyasar. Beruntung saya masih menemukan papan penunjuk jalan setelah nyasar-nyasar dulu akhirnya ketemu juga jalan menuju Ponorogo dengan melewati jalur Wonogiri Solo. Jalan ini baru pertama kali saya lalui karena kalau naik bis biasanya saya lewat jalur Ngawi Madiun Ponorogo. Pertama-tama jalannya normal seperti biasa. Namun setelah melewati wilayah Wonogiri, jalannya berkelok-kelok naik dan turun. Badan terasa pegal banget. Bayangkan, orang dengan tinggi badan 175 cm naik motor bebek menempuh perjalanan ratusan kilo dengan medan berkelok-kelok. Memang rasanya capek banget. Kali ini saya merasa memasuki daerah antah berantah karena saya benar-benar tidak kenal daerah itu. Sepanjang jalan kanan kirinya hanya pepohonan dan hamparan sawah saya berusaha mencari tempat istirahat. Pas melewati jalanan menurut berkelok yang rindang, di seberang jalan ada lapak orang jualan yang sudah tidak terpakai. Lapaknya berbentuk seperti meja tapi usang. Wah, nah kok beneran ini? Panggone nak wilayah wilayah layah Ngasuh di ah. Batin saya dalam hati. Saya pun berhenti di situ dan segera melepas sepatu. Sejenak saya duduk-duduk sambil minum air mineral. Saking capeknya saya nggak sempat menikmati sebatang rokok. Kemudian saya rebahan sejenak. Tidak terasa waktu menunjukkan jam setengah enam sore. Sekitar 10 menit kelopak mata terasa berat, hampir mau tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil yang sedang tertawa cekikian di samping saya. Saya pun terbangun berusaha mencari asal suara itu. Tengok kanan kiri kok tidak ada apa-apa. Loh, nanti suaranya arek cilik mau. Saya reban lagi dan ganti posisi menyamping. Sekitar lima menit, ada yang meniup tengkuk saya. Saya diam saja karena saya pikir itu hanya angin sawah. Namun tiupan itu sepertinya tidak berhenti. Merasa risih, saya terbangun dan menengok. Sopo sih jaguang Ganggu wong wae. saya kesal. Tiba-tiba terdengar suara klakson sepeda motor. Ternyata di seberang jalan ada seorang bapak mengendarai motor bebek seperti memberi isyarat ke saya. Matanya melihat sesuatu dan kaget saya berusaha mengartikan isyarat itu sambil tengak tengok dalam hati berkata, Bapak iki nyaopo toh? Lah rano opo apa kok. Saya pun rebahan lagi. Lima menit berselang tercium bau buah sawu yang menyengat. Padahal tidak ada pohon sawu atau truk lewat yang mengangkut buah sawu. Ternyata selang beberapa menit lagi terdengar seperti ada suara tawon yang mendengung di telinga kiri saya. Saya halau dengan tangan, namun suara itu tidak kunjung hilang. Saking capeknya saya masih tetap tiduran dan suara tawon itu menghilang dengan sendirinya. Beberapa detik kemudian jempol kaki kiri terasa dingin dan semakin lama merambat naik ke kaki. Saya refleks langsung bangun dan menepuk jempol kaki kiri saya. Sampai saat itu saya masih belum menyadari apa yang terjadi. Saya melihat jam di handphone sudah menunjukkan jam 6 sore sayup-sayup terdengar suara azan maghrib. Segera saya pakai sepatu yang tak bertali. Ketika lagi membungkuk, terlintas di depan saya sekelebat bayangan putih. Segera saya berdiri sambil memegang kunci motor, mencari apakah yang barusan lewat. Opo kui mau? Saya memandang kanan kiri dan laki laki tidak ada apa-apa. tekuk seperti ada yang meniup dan badan terasa merinding. Ah, waduh, kurang beres ini. Tanpa berlama-lama saya langsung mau memasukkan kunci kontak. Kok ya kontaknya nggak masuk-masuk? Begitu masuk saya nyalakan motor langsung ngibrit tanpa sempat memakai helm. selang dua kilometer terlihat rumah-rumah penduduk. Saya segera menepi dan berhenti untuk menenangkan diri. Sambil ngos-ngosan saya meminum air mineral. Samar terlihat orang berjalan ke arah toko di dekat saya. Setelah dekat ternyata orang itu adalah bapak yang tadi menyembunyikan klakson, memberi isyarat kepada saya. Saya berusaha mendekat bermaksud menanyakan ada apa tadi. Belum sempat saya berbicara bapak itu langsung berkata. Le, le, mau awakmu neng kono tak klaksoni kok ora mudeng. Maksudku awakmu aja turun neng kono. Aku mau weruh akeh bocah-bocah cilik gundul. ono wong wedok ireng geding ngrubung awakmu. Kuntilanak. Untung awakmu selamat ora popo. apa Ayo mampir lereng ning omahku. Mendengar ucapan bapak itu saya semakin merinding. Waduh, pantesan Pak. Kula niku kok rasa mengkorok. Terus kula nggih ningali sekelebatan ayang-ayang putih ning panggonan kuwi. Panggonan kuwi mau pancen gawat. Terkenal akademite le. Wis awakmu ngasu dhisik ning omah. Gapik le sepeda motoran surut-surut ngene iki. Saya menuruti ajakan bapak itu dan melanjutkan perjalanan selepas Isa. Alhamdulillah sampai juga di Ponorogo sekitar jam setengah sembilan malam. Sampai sekarang saya tidak ingat nama desanya. Namun kalau lewat jalan itu lagi saya masih ingat dan masih merinding. Itulah cerita misteri saya. Salam Jimatres, salam misteri. Yeah! <laughs>